jelas bahkan bisa dipahami oleh kalangan awam kalangan yang bukan para penuntut ilmu dari kaum muslimin. Pada pertemuan yang sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan al-aslul awal. Prinsip yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif Rahimullah dalam kitab ini yaitu apa? Hmm? Naam tentang tauhid dan dan lawannya yaitu apa? Syirik. Ya, usul pertama yang disebutkan oleh Syekh yaitu mengikhlaskan din agama bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya dan penjelasan tentang lawan lawannya lawan mengikhlaskan agama bagi Allah lawan tauhid yaitu adalah syirik. Beliau menerangkan bahwa mayoritas Al-Quran ayat-ayatnya menerangkan tentang prinsip ini tentang usul ini perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan melarang dari kesyirikan bahkan kata Al-Imam Ibnul qayyim rahimahullah semua Al-Quran atau Al-Quran semuanya berbicara tentang apa? Tauhid. Menjelaskan tentang Tauhid. Nah, kenapa? Al-Imam Nukai mengatakan bahwa Al-Quran itu semuanya menerangkan tentang Tauhid. Ada yang masih ingat? Kenapa? Kenapa Al-Quran itu kata beliau semuanya menerangkan tentang Tauhid Masih ingat? Tidak ada Nah, ini kalimat yang benar Namun belum mewakili dari jawaban beliau Hasan Ada yang lain? Nah, menciptakan untuk beribadah Semakna jawabannya tadi Nah, kalimat yang benar Amu belum mewakili jawabannya Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya Al-Quran itu sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Semuanya berbicara menerangkan tentang Tauhid Karena Al-Quran itu imma kalau tidak isinya Perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan Ini kemungkinan pertama isi Al-Quran Kalau tidak isi Al-Quran itu berupa perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan Satu Atau kalau tidak isi Al-Quran adalah penerangan tentang Jaza balasan ahli tauhid, Balasan bagi ahli tauhid Dan balasan bagi ahli syirik Sudah dua kalau tidak, Al-Quran itu isinya tentang wa imma fi ahkamil halal wal haram tentang hukum halal dan haram dan hukum halal dan haram ini adalah min hukuki tauhid termasuk dari hak-hak tauhid. Wa imma yang keempat Al-Quran itu berupa atau berisi tentang kosos cerita, kisah tentang para rasul dan umat-umatnya serta apa yang terjadi antara para rasul dengan umat-umatnya berupa khusumat, perselisihan, perangan dan ini merupakan nam jazau tauhid wa sebagai dampak hasil dari tauhid dan syirik. Artinya ada apa? Perselisihan, pertentangan antara ahlu tauhid dan syirik. Al-Qur'an itu tidak lepas dari empat perkara ini. Berarti semuanya terkait dengan apa? Tauhid. Dan menerangkan lawannya yaitu apa? Syirik. Oleh karena itu muallif rahimahullah menyebutkan ini sebagai prinsip pertama yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas dengan gamblang dalam Al-Qur'an. Di antaranya satu ayat saja dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan kita beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Digabung dalam ayat ini perintah untuk apa? Perintah untuk apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan dari kesyirikan. Allah gabungkan dalam satu ayat ini. Kalau kalangan awam yang bukan talibul ilmi membaca ayat ini dan mendengarkannya, paham tidak maknanya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Paham sudah? Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perintah tentang tauhid dan larangan dari syirik. Dan ayat-ayat yang semisal ini yang memerintahkan kepada tauhid ataupun melarang dari kesyirikan banyak sekali. Sehingga perkara mengikhlaskan agama, ibadah hanya bagi Allah yaitu tauhid, perkara yang jelas gamblang di dalam Al-Qur'an. Demikian pula larangan dari lawannya yaitu syirik perkara yang jelas gamblang di dalam Al-Quran ditambahkan lagi dalam sunnah Rasulullah SAW namun walaupun keadaan demikian banyak dari kalangan Bani Adam ini yang salah keliru dalam mendefinisikan tauhid dalam memaknai syirik bahkan syaitan sebagaimana kata mu'alif rahimahullah benar-benar menjadikan naam syirik seolah-olah menjadi tauhid dan menjadikan tauhid seakan-akan merupakan perbuatan syirik. Dan manusia banyak yang terkecoh dengannya. Apa sebabnya? Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu sebelum kita masuk pada usul kedua. Kenapa sebabnya? Dalam keadaan demikian gamblang, demikian jelas tentang tauhid wa syirik Perintah untuk mentauhidkan Allah, larangan dari kesyirikan. Bahkan tauhid adalah enam perintah Allah yang paling besar dan syirik adalah larangan Allah yang paling besar. Jelas gamblang. Namun banyak manusia yang keliru, salah dalam masalah ini. Lima, kenapa? Kenapa? Hmm, lupa. Padahal ada dalam Al-Quran. Dan mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Ahsantum. Karena mereka banyak yang naam membaca Al-Qur'an namun tidak berusaha untuk apa? Mentadaburinya. Mentadaburi itu memahami lafaz-lafaznya dengan makna yang benar. Sebagaimana penjelasan para ulama tafsir. Akhirnya mereka membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, namun terjatuh dalam dosa yang paling besar yaitu syirik. Ditambah dengan tipu daya Shelton tadi. Pada sore hari ini kita akan masuk kepada Naam al asluzani Prinsip yang kedua Yang telah Allah terangkan dengan jelas Di dalam Al-Quran Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا Usul yang kedua Beliau menyebutkan Usul kedua atau perkara prinsip yang kedua yang diterangkan di dalam Al-Quran wa Sunnah dengan gamblang adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima fiddin bersatu di dalam naam menjalankan agama wa nahyi dan dilarang dari berpecah belah Fabayyan Allah hada bayanan syafian maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini. Apa yang maksud hal ini? Perintah untuk apa? perintah untuk bersatu dalam menjalankan agama dan melarang dari apa? Berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini dengan penjelasan yang syafian yang sangat nah memuaskan. Benar-benar gamblang jelas memuaskan tafhamuhu al awam yang bisa dipahami oleh kalangan awam kalangan umum dari kaum muslimin. Bukan seorang talibul ilmi bisa memahami hal ini. Ikhwani din rahimana rahimakumullah Usul kedua ini Merupakan perkara yang sangat prinsip dalam agama kita Merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah Adalah al-ijtima'u Fiddin atau sebagian ulama menyebutkan al-ijtima'u alal haqqi walil haqqi wabil haqq yaitu bersatu di atas kebenaran di dalam kebenaran dan dengan kebenaran persatuan di atas al-haq di atas dinil Islam di atas Al-Qur'an wa sunnah dan larangan dari berpecah belah. Hal ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam agama kita. Bahkan termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah disebut ahlul jamaah. Karena mereka di atas sunnah dan bersatu di atas sunnah. Ahli sunnah orang yang terus mengikuti sunnah Rasulullah wal jamaah dan mereka bersatu di atas sunnah tersebut. Nah, mereka membuang segala perkara yang akan memecah belah mereka dari agama ini, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala beliau menyebutkan Ketika beliau mensyarah kitab ini Usul kedua ini disebutkan mu'alif setelah usul pertama Usul kedua yang sedang kita baca tentang apa tadi? Perintah untuk apa? Ijtima'u fiddin Nah, bukan sekedar ijtima' Nah, perintah untuk bersatu Kalau sekedar bersatu banyak Tapi yang diperintahkan adalah bersatu Di dalam apa? dinul Islam, di quran dan Sunnah. Perintah untuk bersatu di dalam menjalankan agama dan larangan dari kesyirikan. Usul kedua ini disebutkan mualif setelah Usul yang pertama yaitu tentang apa tadi? Tentang perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari apa? Nah, penjelasan tentang lawannya yaitu syirik. Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah menerangkan bahwasanya Naam bahwa hal ini menunjukkan bahwa secara makna saya sampaikan dari kalimat beliau secara makna bahwa syaitan dalam rangka menjerumuskan manusia ke dalam dosa syirik termasuk ke dalam dosa bid'ah dan dosa maksiat maka di antara sebabnya, di antara langkahnya membuat pecah belah dulu umat ini. Setelah umat Islam terpecah belah dalam menjalankan agama, di sanalah syaitan akan menggiring sebagian kepada kesyirikan, menggiring sebagian kepada kebid'ahan, menggiring sebagian kepada kemaksiatan. Wahada waqa terjadi. Subhanallah benar-benar kita lihat ketika kokoh di atas sunnah subuhatul syirik, subuhatul bidah mudah sekali ditolak. Tapi ketika di sana terjadi perpecahan, sebagian sudah tidak lagi mau menjalankan agama dan sunnah ini di atas prinsip-prinsip yang dijalani para ulama salaf. Maka mulailah penyakit-penyakit itu menghinggapi mereka. Mulai mereka tasahul bermudah-mudahan dalam urusan syirik atau wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan tidak diingkari. Mulai mereka bermudah-mudahan tasahul dalam perkara-perkara kebidahan atau perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kebidahan. Dan mulailah mereka nampak tasahul di dalam perkara-perkara maksiat, kelalaian. Benar sekali bahwa syaitan dalam rangka menggiring umat ini ke dalam kesyirikan demikian pula ke dalam kebidaan dan maksiat di antaranya syaitan akan membuat pecah belah dulu umat ini nah barakallahu fikum karena kalau sudah pecah belah tidak lagi kokoh di atas din tidak lagi kokoh di atas Al-Quran wa sunnah maka akan menjadi apa? lemah Naam. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Oleh karena itu Muallif rahimahullah sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan perintah untuk ijtima bersatu dalam menjalankan agama dan larangan dari tafarruk berpecah belah beliau tempatkan sebagai usul yang kedua setelah tadi penjelasan tentang tauhid dan lawan itu syirik. Karena ini termasuk perangkap syaitan untuk menjerumuskan umat ke dalam kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyur muslimin rahiman wa rahimakumullah. Usul kedua ini yang merupakan perkara yang sangat mendasar, sangat prinsip dalam agama kita. telah diterangkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-103 surat Ali Imran ayat ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu bihablillah dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Iktisam yang Allah perintahkan, iktisam yang muqayyad. Berpegang teguh yang Allah perintahkan diqaid, dibatasi dengan berpegang teguhnya dengan apa? Tali Allah. Persatuan perintah untuk bersatu bukan perintah yang sifatnya mutlak silakan bersatu dalam bentuk apapun juga. Namun persatuan yang diperintahkan adalah persatuan di atas al-haq, di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Tali Allah dijelaskan para ulama Naam Al-Quran Was sunnah Wal islam Wal jamaah Semuanya benar Naam Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran Was sunnah Wadinil islam Wal jamaah Nah barakallahu fikum wala tafarraqu dan jangan kalian berpecah belah. Dalam ayat ini perintah untuk berpegang teguh semuanya bersatu di dalam tali Allah digabungkan dengan larangan dari berpecah belah. Wal aslu fil amri Nah, hukum asal dalam perintah menunjukkan apa hukumnya? Al-wujub, wajib. Berarti wajib bagi kita untuk semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah. Dan wajib bagi kita untuk menjauhi tafarruq, berpecah belah, berbeda-beda dalam menjalankan agama. Nah, juga dalam ayat yang lain masih dalam surat Ali Imran ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin. Jangan kita menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dalam menjalankan agama. Kembali kepada idenya, ra'yunya, perasaannya, bukan kepada dalil. Kalau menurut saya yang benar itu ini. Mohon maaf Pak, apakah ada dalil yang mendasari pemikiran Bapak? Ah tidak. Kalau menurut hemat saya begini yang benar. Yang sebagian kata oh tidak, kalau kata saya itu begini. Ada dalilnya Pak? Tidak ada dalil. Nah, kalau seperti ini menjalankan agama mesti akan menimbulkan tafarruq pecah belah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat ke-159 Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'a mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Aliran ini, aliran itu. Ada yang menyandarkan menisbatkan kepada pendirinya Ada yang menisbatkan kepada pemikiran akidahnya yang menyimpang Nah Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lasta bukanlah engkau wahai Muhammad minhum syai bukanlah engkau termasuk mereka sedikit pun engkau tidak termasuk mereka. Nah, berarti Rasulullah SAW berlepas diri dari semua perkara yang menyimpang, menyelisihi, berpecah belah dari agama ini. innama amruhum ilallah sesungguhnya urusan mereka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghukumi mereka. Memberikan hukuman atas perbuatan mereka tersebut. Juga dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa-apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh dan yang telah Allah wahyukan kepadamu pada Nabi Muhammad Wa ma Nabi Ibrahim dan apa yang telah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa. Semuanya sama. Yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, demikian Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, demikian pula pada nabi-nabi lainnya. Allah wasiatkan an aqimudina wala tatafarraqu fihi agar kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dan jangan kalian berpecah belah dalam menjalankan agama. Nah, barakallahu Jangankan kalau dalam masalah-masalah fikih yang sifatnya ada padanya dibolehkan ijtihadiyah, kadang perselisihan ini tidak tercela. Nah, namun ketika perselisihan tadi antara yang sahih fadha'if, antara tauhid dan syirik antara yang sunnah dengan bid'ah ini yang tercela Nam tidak mau kembali kepada dalil yang ini kenapa menjalankan tata cara ibadah seperti itu bukankah tidak ada dalilnya memang tidak ada dalil namun kenapa ini sudah dijalani oleh pendahulu-pendahulu saya sudah puluhan tahun seperti ini tapi apa tidak ada dalilnya. Ini menyelisihi Quran wa sunnah. Nah, tetap dalam pendiriannya. Ini yang disebut dengan memecah belah dari agama. Barakallahu fikum. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan di dalam syarahnya, "Fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim, bal yajibu an yakunu ummatan wahidan." ummatan wahidatan ala tauhid. Beliau mengatakan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama mereka. Bahkan wajib kaum muslimin untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni." Sesungguhnya ini adalah umat kalian umat yang satu dan aku ada Rob kalian fa'buduni maka beribadahlah kalian kepadaku namun kenyataannya sebuah sekarang lihat ya. nah perkara syirik demikian tersebar banyak Bahkan sebagaimana dikatakan Syekh tadi, yang berusaha menjalankan tauhid dan mendakwahi manusia kepada tauhid dianggap sebagai orang yang melakukan kesyirikan di Bali sebagai orang yang nyeleneh, sebagai orang yang menyimpang dari agama. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan la yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha. Tidak boleh bagi umatnya Nabi Muhammad ini untuk berpecah belah dalam akidah mereka. Nah, wa fi ibadatiha tidak boleh pula berpecah belah dalam ibadah mereka wa fi ahkami diniha juga tidak boleh berpecah belah dalam agama hukum-hukum agama wa hada yaqulu hada halal yang ini mengatakan halal wa hada yaqulu haram yang ini menyatakan haram bighairi dalil tanpa dalil la yajuzu hadza tidak boleh hal ini Ikhwani fillah rahimanur rahimakumullah Benar-benar perpecahan ini perkara yang buruk Sedih kita Melihat kaum muslimin Naam berpecah belah yang sebagian lagi benar-benar mengamalkan bahkan mengajarkan kesyirikan dan kebid'ahan. Bahkan ada yang sampai kepada derajat kekufuran. Meninggalkan Al-Qur'an wa sunnah menjadi kelompok-kelompok golongan-golongan Allahul musta'an bahkan perpecahan itu semakin banyak semakin banyak memang al-ikhtilaf berselisih itu kata Syekh Saleh Fauzan min tabiatil bashar berselisih itu adalah termasuk tabiatnya manusia senang berselisih ini tabiat manusia kecuali yang Allah rahmati dijaga dari perselisihan di dalam surat Hud ayat yang ke-118 sampai 119 Allah berfirman wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk senantiasa mereka akan berpecah belah berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti yang terus menerus senang berselisih, centang perenang. Ini perkara yang buruk. Karena kalau orang yang Allah rahmati maka diselamatkan dari keadaan ikhtilaf tadi. Terjadi perselisihan, dia bahas. Naam, kembalikan kepada dalil. Nah, kalau dia salah pendapatnya, saya rujuk kembali kepada dalil. Barakallahu fikum. Maka dengan itu orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan terjauhkan dari ikhtilaf. Syekh mengatakan ikhtilaf merupakan tabiat bashar, tabiat manusia, lakinnal ikhtilaf yuhsamu birruju'i ila kitab wa sunnah. Namun ikhtilaf itu seharusnya yuhsam, yuqta diselesaikan, diputuskan dengan apa? Birujuk dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kadang ribut dan sebagainya. Ya sudah, jangan mempertahankan pendapat kalau keliru. Sekarang siapa di antara kita yang sesuai dengan dalil? Duduk. Nah, dalam masalah apa? Dalam qadhiyah apa? Tenang. Dalam urusan apa? Saya melihat antum salah demikian demikian. Taib dalam kodi apa? Dalam perkara ini perkara ini. Nam, anda melakukan demikian karena yang anda ketahui dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata tadi fulan belum tahu. Oh, mohon maaf ternyata anda yang salah. Ternyata memang antum di atas dalil. Ini beres, selesai. Ini ahlu i'tilab, orang yang senangnya bersatu. Tapi kalau orang senangnya berselisih, walaupun didudukan dalil, ini dalilnya. Nah, antum salah, antum keliru. Enggak mau terima. Nah, bahkan berusaha mencari dalil-dalil lain yang sekiranya menurutnya membela pemikiran dia. Ini kan ada dalil lain. Mana dalilnya? Sebutkan dia. Ini bukan dalil atas pikiran antum. Tidak demikian penafsirannya para ulama. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Sampai mencari pendapat-pendapat yang syar. Yang nyeleneh. Nah, kalau dulu kalau ada perselisihan, perbedaan merujuk kepada para ulama, ulama-ulama sepuh, ulama kibar. Memujinya. Karena memang ulama tersebut mendapatkan tazkiyah dari sekian banyak para ulama yang sebelumnya. Tapi begitu dirinya dihukumi salah berhadapan dengan dalil maka akhirnya ulama-ulama tersebut pun ditinggalkan mencari kira-kira siapa yang bisa diulamakan yang sekiranya membela pemikiran dia wah ada akhlul ikhtilaf ini orang yang senang perselisih dan kata para ulama at-tafarruq ikhtilaf at-tafarruq min sifati ahli bid'ah ini sifatnya ahlu bidah. Ahlu bidah itu menyelisihi kepada al-haq, menyelisihi kepada ahlul haq. Maka sebelum nampak jelas kebidahannya biasa bikin ribut dulu, bikin kekacauan. Bikin ribut, khilaf terus. Nah, Semakin lama, semakin jauh, semakin nampak, semakin nampak, semakin nampak penyelisihannya terhadap sunnah lama-lama bergabung dengan apa? Kelompok-kelompok yang sudah menyimpang. Ini ahlul ikhtilaf. Tidak merujuk. Tidak ada kejujuran di dalam mengikuti naam dalil. Khalifidin rahimana rahimakumullah. Mungkin sebagian mengatakan, tapi dia Masya Allah hafal banyak dalil. Walaupun demikian, dia Masya Allah yahfad Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau kata orang Sunda, Quran ditalar. Walaupun demikian, kalau dia senang dengan ikhtilaf, perselisihan tidak mau segera kembali kepada dalil, dia sudah mengikuti hawa nafsu dan mengikuti tariqah alul bidah. zaman Imam Ahmad rahimahullah mungkin seringkali saya menyebutkan kisah ini tidak mengapa untuk mengingatkan seorang bernama Sulaiman ibnu Dawud asy kuat hafalannya sampai-sampai dikatakan ahfad min Imam Ahmad lebih kuat hafalan Imam Ahmad namun dia naam yakdhib berdusta sehingga nilai hafalannya yang kuat tadi tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Diperingatkan oleh Imam Ahmad supaya manusia tidak bermajis dengannya. Tinggalkan. Sulaiman ibn Ushadakuni. Walaupun hafalan demikian kuat. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah kalau Sulaiman bin Daud al muncul di zaman ini benda benda akan memfitnah manusia. Kuat hafalannya. Nah sekarang kan orang mudah tertipu, ya sekedar Masya Allah berjenggot Menghafal Al-Quran Suaranya bagus Mengucapkan hadis Rasulullah Nah, Masya Allah Ini syekh dari mana kan begitu mudah tertipu Datang seseorang Menyampaikan kalimat-kalimat bahasa Arab yang fasih lancar Uh Masya Allah Ada syekh baru ini Saya pengen belajar kepadanya Mudah orang sekarang tertipu Tetapi para ulama yang teguh di atas prinsip tidak demikian. Tidak melihat dari tampilan fisiknya dulu. Namun dilihat, dicari. Nah bagaimana naam akidahnya. Bagaimana naam tasarrufnya. Kalau seandainya menyelisih kepada prinsip-prinsip salaf walaupun demikian keadaannya diperingatkan para ulama hati-hati waspada dari bulan membahayakan kepada umat. Ikhwani fidin rahiman rahimakumullah. Ikhtilaf perselisihan tabiat manusia. Namun kata Syekh Saleh Fauzan, hal ini diputuskan yakni diselesaikan dengan kembali kepada Quran wa sunnah. Faida ikhtalafta ana wa ant Faida ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dan engkau berselisih kata Syekh, Hafidahullah maka wajib atas kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah mengatakan kalau kalian tanazu' berselisih dalam urusan apapun. Al-khilaf syar. Perselisihan itu jelek. Tidak baik. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, Anda perhatikan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in, syai'in kalimat nakirah. Wajaa jaa'a syarat Datang dalam konteks syarat fa in tanaza'tum. Maka hal ini memberikan faedah apa? nam umum. Berarti apa? Kalau kalian berselip pendapat dalam perkara apapun, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan perkara yang kalian perselisihkan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, yakni kepada apa? Al-Quran, kitabullah. Kembali kepada Rasul maknanya kalau Rasulullah SAW masih hidup, langsung menuju kepada Rasul alaihi Wasallam Ketika beliau sudah wafat, kembalikan kepada apanya? Ada sunnahnya. Ini diperintahkan oleh Allah. Kalau misalnya saya dan engkau terjadi perselisihan dalam masalah apa? Jangan emosi, tenang. Dalam urusan apa? Anda melihat antum salah dalam masalah ini. baik Mungkin antum belum mengetahui. Barangkali antum punya dalil yang menunjukkan masalah. Nah, begini demikian demikian. Oh iya, anak khilaf, anak lupa, anak salah. Selesaikan. kan? Barakallahu Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Terjadi perbedaan antara dua kaum muslimin yang satu beribadah dengan cara yang seperti ini, yang satu dengan seperti ini. Nah, berbeda. Yang satu mengatakan ini dibolehkan, yang satu mengatakan tidak boleh, pak, karena tidak ada petunjuknya. Kalau dua-duanya duduk. Tadi disampaikan nasihat Pak, apakah ada dalil atas amalan ibadah Bapak yang lakukan sholat sekian ratus? Apakah ada dalilnya Pak? Ya tidak ada, kalau dalil cuma ini mah keterangan dari guru-guru saya. Ya bolehlah pakai keterangan dari gurunya. Barangkali menyebutkan dalilnya tidak ada. Nah, ibadah butuh apa? Ibadah butuh kepada apa? Dalil. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Berbeda dengan urusan dunia. Al-aslu fil adah al-ibahah. Hukum asal dalam dunia ini dalam adat adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalam urusan agama, kalau tidak ada dalil, ya jangan dilakukan. Nah kalau dua yang bersih tadi kembali Oh iya ternyata saya melakukan ternyata tidak ada dalilnya Ataupun ternyata ada dalil namun ternyata derajatnya lemah sekali Tidak boleh dijadikan sandaran dalam beramal Selesai sudah Selesai kan Yuhsam Yukto Diputus Dengan dikembalikan kepada apa? Quran dan Sunnah. Sekarang kalau kembalinya kepada pemikiran masing-masing, menurut saya ini benar. Kan masa sih nggak boleh? Saya semangat ibadah, masa Allah nggak menerima sih? Kan gitu. Ya, kembali kepada perasaan kan. Pak, Rasulullah yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada kata Rasulullah tidak ada atas perintah kami, tertolak amalan tadi. Kita mengatakan amalan Bapak yang tanpa dalil ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah karena Rasulullah yang menyatakan, bukan semata selisan saya, Pak. Hadis ini hadisnya, Pak. Lihat, sahih Bukhari ataupun sahih Muslim. Selesai kalau mau kembali kepada pak Quran wa sunnah. Tapi biasanya yang membuat perpecahan, perselisihan semakin panjang, semakin panjang. Bahkan melahirkan kedengkian, kedendam dan sebagainya. Permusuhan yang semakin membesar. Karena tidak mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Karena menyelisih perintah Allah. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam akhir ayat ini setelah memerintahkan untuk mengembalikan apa yang dipersisikan kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan, In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Kalau benar-benar kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka tidak berat bagi kita untuk mengembalikan semua yang kita persisikan kepada dalil. Nah, Nah saya melakukan karena ada ulama besar itu yang mengatakan demikian. Nah yang jadi patokan itu ulamanya atau dalilnya? Ulamanya apa dalilnya? Hah? Dalilnya. Para ulama yang mereka kokoh di atas sunnah karena mereka diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga menerangkan dalil-dalil Allah berikan taufik kepada ulama tersebut sehingga bisa menunjukkan ini dalil-dalil Al-Quran wa sunnah sampai kepada al-haq siapapun dari kalangan naam alim minal ulama yang dia menyelisihi dalil dan sudah diketahui bahwa dia menyelisihi dalil tidak boleh kita apa? kita ikuti sebagian pernah berpendapat sebagian mengatakan saya melakukan demikian karena ini ada ulama yang berijtihad demikian Dijelaskan oleh para ulama, tidak semua ijtihad makbul diterima. Alimnya yang sudah sampai pada tahapan ijtihad, naam, seorang alim yang dia naam berijtihad, kalau benar dua pahala, kalau salah satu pahala kan? Alimnya. Tapi kemudian diketahui bahwa ijtihadnya salah, keliru menyelisih dalil maka untuk kita yang datang setelahnya Mengetahui kesalahan alim tersebut tidak boleh mengikuti ketergelinciran alim tadi. Kalau kita mengikutinya, kita dosa. Karena sudah tahu itu adalah dosa Salah. Din Islam tidak mengajarkan taklid buta. Naam. Barakallahu fikum. Lalu kata Syekh, setelah menerangkan kewajiban kalau terjadi perselisihan ya ini harus kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah beliau mengatakan amma ma yuqalu adapun apa yang dikatakan kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi nam hadhil kalimat nam wan nasu ahrarun fi araihim nam yutalibuna bihurriyatil aqidah wa hurriyatul kalimah. Adapun yang dikatakan oleh orang-orang yakni semuanya boleh tetap dalam madhabnya, semuanya boleh tetap di dalam akidahnya, masing-masing saja. Kamu sesuai dengan keyakinan kamu, kamu sesuai dengan keyakinan kamu, yang penting tidak apa? Tidak ribut. Ya, yang penting bersatu katanya. Wan ahrar fi arai manusia itu bebas di dalam pemikiran-pemikirannya. Mereka menginginkan kebebasan akidah, mereka menginginkan kebebasan kalimat. Apakah benar yang seperti Seperti jangan ributlah. Nah, kamu pendapat kamu demikian ya saya hargai. Ya kamu juga tolong hargai pendapat saya. Saling menghargailah. Nah, kenapa? Supaya nggak ribut, kan enak akhirnya kan. Kita bisa saling berkunjung. Tapi itu antum kok dulu mengatakan bahwa bersama dengan orang-orang yang menyimpang itu tidak boleh bermajis, tidak boleh. Tapi sekarang kok antum berduku-duku sama kan kata anak hargai, anak kan berijtihad, ikuti ulama berijtihad. Hargai pendapat saya. Nah, benar yang seperti ini? Hah? Batil ini. Ini mengajak kepada hurriyah kebebasan akidah. Dan ini yang diajarkan oleh ikhwanul muslimin. Kaidah yang mereka sebutkan. Naam. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan nata'awanu fi matafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaih. Kita ta'awun saling tolong menolong dalam perkara kita sepakati. Namun kita saling memberikan uzur, saling menghormati, saling menghargai dalam pendapat yang saling apa? Kita bersisi padanya. Maka kalau doa yang dulunya doa tauhid sudah berprinsip seperti ini, dia sudah mengikuti tarikannya Ikhwanul Muslimin. Maka kalau mereka kerjasama dengan Syiah, kerjasama dengan Kuburiun, kerjasama, nah, mereka tidak mengapa. Kenapa? Sing penting ada yang disepakati kan begitu. Apa? Merebut kekuasaan. Nah, barakallahu fikum. Kalimat seperti ini kalimat batil. Saya mengatakan, hada huwal batil. Alladhi nahallahu anhu ini adalah kebatilan yang Allah melarangnya. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Juga dalam ayat yang tadi, fa indana zaatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Diperintahkan hukumi pendapat saya ini mungkin salah karena menyelisih dalil saya yang rujuk. Kalau pendapat antum yang salah, kan menyelisih dalil antum yang rujuk kan begitu? Selesai. Ini yang Allah perintahkan. Bukan sudah kamu jalan dengan prinsip kamu, saya jangan prinsip saya, saling menghargai. Kita kerjasama dalam yang kita sepakati. Allahul musta'an. Ini bukan doa, tetapi ini siasi. Ahli politik yang seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani rahimana rahimakumullah. Sesungguhnya persatuan yang Allah perintahkan persatuan alal haq. Bersatu di atas al-haq. Al-haq itu apa? Al-Quran. Wa sunnah. Ifahmi salatis kalau kita berkumpul, bersatu Tapi tidak di atas Quran wa sunnah Bifahmi salafis Ini bukan persatuan Nah, kalau bahasanya guru kita Ustaz Muhammad Umar sayyid Hafidhullah Ini namanya menunda perpecahan Hanya menunda saja Suatu saat juga mereka pecah belah lagi Dan biasanya yang membuat mereka menjadi diam Tidak mau mengingkari tidak jarang karena ada kemaslahatan duniawiya. Tahu sebenarnya bahwa ini menyelisihi sunnah. Tapi apa? Tapi dolarnya sudah masuk rekening. Nah, diam akhirnya. Tidak mau mengingkari, tidak mau menasehati. Akhwani din rahimana rahimakumullah. Syekh Salih Fauzan berkata, "Fayajibu an najtami'a fi 'irdi ikhtilafina 'ala al-kitabillah hatta fi masail fiqh." Wajib untuk kita bersatu di dalam mengoreksi perselisihan kita di atas kitabullah di atas Al-Quran hatta fi masail fiqih sampai dalam masalah fiqih idha fi syai'in kalau kita berselisih dalam satu perkara nu'riduhu 'ala al-adillah kita menghadapkannya mengoreksinya dengan dalil Naam faman syahidalahu ad-dalil Naam surna ma'ahu. Barang siapa yang dalil mempersaksikan kepadanya, yakni menguatkan kepadanya bahwa dia benar sesuai dalilnya, maka naam kita akan bersama dengan hal tersebut. Ikut pendapat tadi. Wa man dalila, barang siapa yang menyelisihi dalil, fa innana la na'khudu bil khata'. Maka kita tidak akan mengambil dengan kesalahan tadi. Ini harus menjadi prinsip kita. Nah, walaupun kepada akriba, kerabat ataupun teman dekat yang dulunya sama, naam akrab dan sebagainya, ketika terjadi perbedaan pendapat, tenang, dudukan dulu. Apa sih masalahnya? Dalam kobiah apa? Nah, kalau ternyata barakallahu fikum dia tidak mau kembali kepada dalil walaupun sedekat apapun, sudah dan dia sudah dinasehati, sudah disampaikan dalilnya, tetap di atas penyimpangannya, tetap di atas penyelesaian dalil, ya sudah kalau seperti itu ma'assalamah, selamat tinggal sudah. Nah, marakallahu fikum. Khawalifidin rahimana rahimakumullah Jangan sampai ada perasaan Aduh ini bagaimana teman Allahul Musta'an hal yang dia lakukan menyelisih al-haq benar-benar menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan sebenarnya sikap dia itulah sikap ikhtilaf, menyelisihi kepada dalil, terpecah berselisih terhadap dalil. Allah Subhanahu wa taala mengancam sebagaimana dalam ayat yang kita tadi bacakan dalam surat Al Imran wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat faulaika lahum adzabun adzim Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayinat, bukti-bukti, dalil-dalil yang nyata, tetap menyelisih dalil tetap inginnya berbeda. Nah, maka Allah mengancam faulaika lahum adzabun azim, maka mereka itulah akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang dahsyat. Ikhwani fi din rahimakumullah. Syekh mengatakan Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa natafarraqu biduni an yad'a lana mizanan yubayyinu as-sahiha minal khata. Pahami dengan baik. Syekh mengatakan sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita berselisih dan berpecah belah tanpa Allah Naam meletakkan membuat bagi kita satu timbangan yang akan menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Tidak demikian. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan berselisih. Bal wada'alana al-Qur'ana wa sunnah. Bahkan Allah nam telah meletakkan untuk kita Al-Quran dan Sunnah. ila Allah. Kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran. War Rasul, yakni Sunnah. Khawani bidin rahimana rahimakumullah Syekh mengatakan Fal wajibu an najdami'a ala kitabillahi wa sunnati rasulih Wa ma ikhtalafna fihi naruduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih لا يأضر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله. sunnati Saya membantah kaidah tadi ikhwanul muslimin. Yang wajib atas kita, wajib anam ah, untuk kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Dan apa-apa yang kita perselisihkan padanya Kembalikan oleh kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Naam Jangan kita memberikan ulur sebagian kita kepada sebagian yang lain wanabqa dan kita tetap di atas perselisihan tadi Naam bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih bahkan kata beliau kembalikan oleh kita kepada Al-Qur'an dan sunnah Adapun orang-orang yang mengatakan sebagian mengatakan wa rubbama yadhkuru ladina yad'una ila al-baqa' ala al-ikhtilaf bisa jadi kadang-kadang orang-orang yang tadi menyebutkan dan mereka e, mengajak untuk tetap dalam ikhtilaf sudah nggak apa-apa berbeda. Yang penting saling memberikan udzur kan gitu. Nah, mereka bahkan biasanya kadang-kadang berdalil dengan sebuah ucapan yang kata mereka ini hadis. Nah, mereka bersandar dengan sebuah hadis kata mereka ikhtilafu ummati ish Ikhtilafu umatnya apa kata? Hah? Ikhtilafu umatnya rahmah katanya kan begitu. Ya kata mereka. Ini ada hadisnya. Kenapa saya nah, membiarkan Anda silakan sebagaimana pendapat Anda, kami sebagai pendapat kami yang penting saling menghargai. Kenapa? Ada hadisnya. Kata mereka, apa hadisnya? Ikhtilafu umatnya rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmah. Apa kata Syekh? Hadal hadis yurwa. Diriwayatkan, ada yang meriwayatkan hadis ini, lakinnahu laisa sahihan. Namun hadisnya tidak sahih. Naam. Asy Albani rahimahullah dalam silsilah dhaifah beliau mengatakan hadis ini la aslalahu tidak ada asalnya. Wa qad jahada al muhaddisun fi an yaqifu lahu ala sanadin falam naam yuwaffaqu beliau mengatakan para muhadisun ahlul hadis telah benar-benar mencurahkan kemampuannya untuk apa mendapatkan sanad atas hadis tadi sanad yang sahih ternyata nah mereka tidak mendapatkannya hadis yang sanad yang sahih atas hadis ini. Berusaha para ulama al hadis mencari, jangan-jangan ini hadis kan begitu. Dicari, dicari. La aslalahu, tidak ada asalnya hadis ini. Tidak ada tidak ada sanad yang benar. Ada yang mengatakan, ya kan doaib, doaib juga hadis kan begitu. Ya tidak. Ya. Yang mengatakan demikian dia enggak paham tentang hadis doaif. Nah, barakallahu fikum. Hadis doaif itu ucapan atau hadis yang tidak boleh nah disandarkan dipastikan itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena sebab ada perawi yang lemah di sana. Ada sebab perawinya yang berdusta atau dituduh pendusta, tertuduh sebagai pendusta atau ada yang hafalannya sangat-sangat lemah Naam dan sekian banyak sebab kelemahan dari hadis tadi apakah terkait dengan naam majruh dalam harrawinya ataupun dalam sanad uh, matan hadis tersebut Naam barakallahu fikum sehingga lemah tidak boleh disebutkan dengan sisah sigah jazm Naam seperti misalnya rawa Nabi sallallahu atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Tadi katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Barakallahu fikum. Hanya boleh dikatakan ruwiya diriwayatkan. Akan tetapi kalau itu hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan sandaran di dalam akidah ataupun ibadah. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah kalau Nah, Berita-berita yang tidak benar saja. Sekarang ramai disebut berita apa? Hah? Hoak. Kan ini mancing kemarahan kan? Ini enggak benar ini. Nah bagaimana kalau hadis yang tidak benar tadi? Khawanifuddin rahimah rahimakumullah. Jadi sandaran mereka ikhtilafu umat rahmah ini hadis yang tidak sahih. Bahkan secara sanad demikian Hadis ini la asalahu. Bahkan secara maknanya hadis tadi menyelisihi ayat Al-Qur'an. Al-ikhtilaf laisa rahmatan, al-ikhtilafu azab. Dalilnya di surat Al-Imran 105. Wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat faulaika lahum azabun azim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka al-bayyinat maka mereka bagi mereka mendapatkan azab yang azim. Berarti perselisihan tadi akan menuai azab. Secara makna hadis tadi yang katanya mereka hadis ini dikatakan ikhtilaf umat rahmah perselisihan umat rahmat sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang berselisih akan mendapatkan apa? Azab. Sesuai apa bertentangan? Bertentangan jauh. Secara sanadnya lemah, secara makna juga menyelisih ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Khawani fiddin, saya mengatakan fal ikhtilafu yusyattitul quluba. Perselisihan itu memecah belah hati. Wa yufarriqul umma memecah belah umat. Wa la yumkinu linnasi idza saru mukhtalifin, tidak mungkin bagi manusia kalau mereka berpecah belah an yatanasaru wa yata'awanu abadan. Sama sekali mereka tidak mungkin akan bisa saling menolong, saling ta'awun. Iya tidak? Iya. Kalau hati sudah centang perenang, berpecah belah, berselisih, dan bagaimana ta'awun akan terwujud Nah, karena hatinya sudah apa? Saling nah, membenci Barakallahu fikum Bagaimana dikatakan rahmah yang seperti ini? Bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun li firaqihim wa ahzabihim wa la yata'awunu abadan. Bahkan Naam ada di antara mereka permusuhan Juga ada asobia terhadap kelompoknya Terhadap hizbnya Mereka tidak akan bisa bertawun Naam selamanya Selama hal itu ada Khaiwan itu din rahimana rahimakumullah Ahlu sunnah salafiyun Menjaga Benar-benar Mewujudkan ini Al-ijtima' Al-haq Adapun kadang terjadi suutafahum khilaf, hal yang biasa terjadi. Namun tadi sebagaimana kata Syekh al-ikhtilaf yuhsam wa yuqta. Diputuskan diselesaikan dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan apa? Kembali kepada Quran wa sunnah kepada dalil. Naam, jangan dengan emosi. Nah barakallahu fikum Jangan dengan taklid dan asobiyah Khawani fidin rahimana rahimakumullah Syekh menyebutkan Qad hassola Bainahum Baina sahabat Faqad hassola bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Sungguh telah terjadi di antara para sahabat perselisihan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula man yatawalla al-amra min seputar siapa yang akan menjadi mengurusi pemerintah menggantikan Nabi setelah beliau meninggal. Siapa? Terjadi perselisihan dulu di antara para sahabat Nah, wasur'anu ma hasamu an nizaa wa raja'u wa wallau Abu Bakr As-Siddiq. Segera dengan cepat mereka betapa cepatnya mereka menyelesaikan persisian tadi, memutus ikhtilaf tadi, mereka segera kembali raja'u kembali dari persisian tadi wawalau wawalau, dan mereka menyerahkan urusan tersebut kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wan qadulahu wa ata'ulahu tunduk kepadanya taat kepadanya selesai sudah paham dari dalil-dalil Al-Qur'an dalil-dalil dari sunnah-sunnah Rasul dari hadis-hadis Rasulullah bagaimana ucapan-ucapan Rasulullah mengisyaratkan bahwa orang dari kalangan para sahabat yang paling dicintai, paling mulia adalah siapa? Sahabat Abu Bakar. Karena jiwa para sahabat itu bersih, tidak ada huburi asah. Sehingga ketika mereka memahami hadis-hadis Rasulullah sepakat bahwa ini isyarat bahwa orang yang paling baik di antara mereka adalah siapa? Sahabat Abu Bakar. Maka mereka sepakat kepemimpinan diserahkan kepada siapa? Sahabat Abu Bakar. Tidak ada yang jadi oposan. Tidak ada BSH. Karena para sahabat tidak ada yang cinta apa? Riasa. Nah, barakallahu fikum. wazal al-ikhtilaf sehingga mereka menghilangkan wazal al-ikhtilaf, hilanglah persesian tadi. Wan hasamatil furqatu allati hasalat man yatawalla amru yatawalla al-amra ba'da Rasul alaihi salatu wassalam. terjadi pula di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu an ketika beliau memimpin solat di Mina. Nah, beliau menyempurnakan solat zuhur dan asar menjadi berapa? Empat rakaat. Berkata sahabat Abdul Mas'ud beliau beristirja Inna Lillahi wa Kenapa? Aku solat di belakang Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar dua rakaat di kosor. Tadi sahabat Utsman menyempurnakan. Sebagian yang mengatakan kalau begitu engkau ingkari ini. Dengan segera sahabat Abdul Mas'ud menutup pintu perselisihan tadi, beliau mengatakan innal khilaf syarrun atau al khilaf syarr. Perselisihan itu apa? Jelek. Maka beliau tetap sholat bersama sahabat Utsman menyempurnakan solat dalam keadaan beliau memiliki pandangan seperti tadi. Karena Utsman adalah termasuk naam barakallahu fikum naam khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW khulafaur Rasidin Akhirnya beliau tetap bermakmum kepada sahabat Utsman bin Affan dalam perkara-perkara besar solat rukun kedua dari rukun Islam. Demikian lihat hati-hati para sahabat. Terjadi pada saat perang Zatu Salasil. Perselisihan sebagian sahabat. Siapa yang akan memimpin pasukan dengan kiriman pasukan baru yang dikirim Rasulullah. Namun para sahabat begitu Abu Bakar berbicara, "Nam, selesai sudah." Mudah sekali. Ini menunjukkan bahwa terkadang terjadi di kalangan para sahabat pun ikhtilaf perselisihan, namun kembali mudah kembali. Nabi selesaikan dengan dalil. Dan setelah ditunjukkan dalil, tidak ada lagi ada apa? Perasaan. Kalau sudah semua, oh ini salah, ini benar. Yang salah kembali kepada dalil, malah sudah. Terus lagi bertahun Nampaknya kalau begitu ini yang Naam terjadi tengah-tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sahabat tidak pernah berselisih. Namun demikian yuhsab yuqta birruju' ila kitab wa sunnah. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah fa inna ruju'a ila kitabillahi yuzilu al-ahqad yuzilu al-ahqad wa yuzilu al-ghana fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jal fa innaka indama taqulul insan Naam, ta'ala ila qaulil imam fulani. Nah, beliau mengatakan, kita potong dulu. Wa inna ruju'a sesungguhnya kembali kepada Al-Qur'an itu akan yuzirul ahqad, benar-benar akan menghilangkan kedengkian, permusuhan. Kalau benar-benar semua pihak berusaha kembali kepada Quran dan Sunnah, hilang kedengkiannya sudah. Nah, fala ahada ya'taridu ala kitabillahi azza wa jalla Nah, tidak ada seorang pun yang dia i'tirad, menentang kepada Al-Qur'an. Fa'innaka mata taqulul insan Sesungguhnya engkau ketika ada seorang Menam Ketika engkau mengatakan kepada seseorang Ta'ala ila qaulil imam fulani Ayo mari kita menuju Atau berpendapat dengan pendapatnya imam fulani Au al-alimil fulani Layak tadi Dia tidak akan puas Kalau misalnya kita katakan Terjadi perisian Sudah kita kembali dalam ini kepada pendapatnya imam fulani sungguh dia tidak akan puas. Enggak, saya mau pengen Imam Fulan kan gitu. Saya meyakini Imam Fulan yang benar. Layak tani tidak akan puas orang tadi. Walakin lau qulta lahu akan tapi kalau kau katakan padanya, ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih. Ayo kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Fa'inka nafihi iman Kalau pada hati orang ini ada keimanan Fahuwa yaktani wa yarji' kalau orang ini ada keimanan dalam hati dia akan merasa puas dan akan kembali. Kalau diajak kepada dalil Quran wa sunnah bi fahmi salafus Namun kalau tetap kekeh ya sesudah dalilnya jelas dan sebagainya ini menunjukkan pada hatinya ada marad ada penyakit senang ikhtilaf dan ini bukan alamat bukan tanda-tanda bukan sifat ahli sunnati wal jamaah Nah, Salafiyun membenci perselisihan perpecahan.